kepada Rasulullah. Faida akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambilnya Rasul berdoa Allahumma barik lana fi thimarina ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami dalam hasil pertanian kami dan berilah keberkahan untuk kami di kota Madinah kami Pilih keberkahan untuk kami dalam sok kami dan mod kami, yaitu alat takar. Allahumma ya Allah senyai Ibrahim, hambamu dan kasihmu serta nabimu. Dan aku adalah hambamu dan nabimu. Dan sesungguhnya Ibrahim telah berdoa e, kepadamu untuk Mekah. Maka aku berdoa kepadamu untuk Madinah. Semisal doa yang dimintakan oleh Ibrahim untuk Mekah dan semisal itu bersamanya. Artinya dua kali lipat dari doa dan permohonan Ibrahim. Qal thumma yadu asra walidin yarahu lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang anak yang paling kecil yang beliau lihat di sekelilingnya lantas Nabi akan berikan buah tersebut yaitu buah korma tersebut kepadanya. Hadis ini juga diatkan oleh Imam Muslim. Maka fihi isi hadis ini bahasanya mereka para sahabat, mereka gembira dengan munculnya buah di awal panen, di awal musim panen. Mereka gembira dengan gembira yang luar biasa. Li'annahum karena mereka ya, para sahabat di masa silam tidaklah menjumpai rutab yang itu merupakan fakihah buah penyuci mulut kecuali fi waktu as kecuali di masa panen. Suma ba'da dzalika setelah masa panen berlalu yakunu tamron yang ada cuma tamar. Ya, padahal uh, eh, tentu buah yang segar ya, satu hal yang enak, satu hal yang nikmat. Maka itu cuma dijumpai di musim panen. Setelah musim panen berlalu yang ada adalah tamar saja, kurma kering. Demikian dan mereka tidak akan menjumpai rutab sampai tahun depan, sampai musim panen tahun depan. Karena korma itu panennya setahun sekali di musim panas. Di mana e, lain halnya dengan zaman kita saat ini di mana Allah ya, telah menjaga untuk manusia ya, rutab sehingga ada rutab sepanjang tahun pitaisir dengan Allah memberikan kemudahan berupa asalajat berupa ya, lemari es sehingga mereka manusia di zaman ini mendapatkan dan bisa menikmati rotab tiwalal sepanjang tahun. Maka datangnya rotab, munculnya rotab di awal panen satu hal yang sangat mengembirakan para sahabat. Maka maka mereka para sahabat radhiallahu anhum awalam mayarawna pada awal mereka melihat bakurah gejala atau gelagat al-balah yaitu awal uh, korma muda maka mereka datang dengan bawa balah tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah Nabi mengambilnya maka Nabi berdoa dengan doa yang penuh berkah ini yang tadi telah kita baca Allahumma barik lana fi dan seterusnya. Kemudian Allahumma ya Allah sunya Ibrahim hamba dan kekasihmu serta nabimu dan aku adalah hamba dan nabimu. Maka ini adalah salah satu bentuk tawasul yang masroh, yaitu tawasul kepada Allah dengan penghambaan, penghinaan dan merasa butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Nabi berdoa minta kepada Allah untuk Madinah, semisal doa Ibrahim untuk Mekah dan semisal itu bersamanya. Artinya dua kali lipat dua kali lipat dari apa yang diminta oleh Ibrahim untuk Mekah. Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau atas kebaikannya untuk umatnya sebaik-baik balasan. Kemudian di antara sempurnanya kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lembutnya serta kasih sayangnya, Nabi memilih anak yang paling kecil yang ada, lantas Nabi sodorkan kepadanya rotab tersebut. Karena jiwa anak kecil itu Allah bihi menginginkan rutab jauh lebih menginginkan dibandingkan orang dewasa. Maka konsekuensi dari belas kasihan wal mu'anasah dan e, ingin membuat kenyamanan maka diberikan kepada anak kecil tersebut semisal ini karena gembiranya anak kecil dengan rutab yang selama setahun tidak bisa dinikmati dan baru bisa dinikmati ketika itu, tentu gembiranya adalah gembira yang luar biasa. Ya, demikian yang kita baca kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.